Nah, kenapa tawaan? Ini kita iman non Islam. Kada kisah malakutukul itu. Busia anak minanto kita memilih nang halus meninggalkan nang gana rugi banget. Mun sudah sarumahan memilih nang gana nang halus jadi putih jua bah luar biasa. Luar biasa ternyata umur panjang pulang umurnya panjang pulang yuk mana alim serumahan mana wali serumahan mana pak ibadat serumahan mana gonol rumahnya pulang mana panjang umurnya pulang mana banyak duitnya pulang mana sekalian orang nabok pangkat-pangkat itu semuanya anda tangan minta pendapat pulang karena inya kan mau kan berpikir ayo luar biasa. Nah inilah yang disebut oleh wali-wali nahnul muluku hakikatan. Nahnul muluku hakikatan. Ini yang disebut orang ini berucap lawan muntung sidin batulis pulang di, kitab-kitab sidin awqatuna alhamdulillah kulluha layalil qadar kami diberi Tuhan setiap waktu Lailatul Qadar terus. Bukan hanya setahun sekali. Setiap waktu Lailatul Qadarnya lawan orang wali-wali itu nang khairun min alfi syahr. Tuhan memberi kaya itu, napa kali? Bali mama contohnya jannah. Wah ini kita ambil contoh yang cepat paham. Bahari kalau kita bahu mabane saborongannya tujuh belek dapat wayah ini seborongan lantaran ada pupuk berapa dapatnya guru bakri seborongan pon sepuluh ya. meningkat tiga belek ya kan nah, itu. contoh contoh bani aja ya. nangka itu juga nangka nang tadi Lailatul Qadar itu tadi gandaan pahalanya Tuhan memberi lawan wali-wali setiap waktu. Sidin telah bernapas sekali aja. Sekali bernapas lebih afdal daripada ibadat orang nambah ibadat semunyaan seumur dunia ini orang saduniaan ibadat seumur dunia ada tuan wali bahinak sekali hinak lebih besar pahala hinaknya nang sekali daripada ibadat ulang nang saduniaan seumur dunia. Tuhan yang membarika itu mah macam kan? Contoh intan adalah nang kaya kepala aku intan nang kaya kepala aku ini nah. Lah lawan pasir sebuku gunung gunung gak kenapa kalau tapi pasir Intan sebuku kepala, mana dua larang. Artinya Tuhan kan memberi nang ini nah halus tapi larang, nang ini ganal tapi pasir. Tuhan memberi itu sudah matinya pang ij'alna min auliyaika muttaqin wahsurna fi zumratil muqarrabin sudah kalau dibagi doanya itu, nah apalagi cuma malam ini bangun bawayah dua bilang hapus. Bangun tengah malam nih bilang, ya Allah kenapa jadi batakan banar. Jadi ujar guru di dalam kitab-kitab agama, apabila orang tak berdosa siang hari, pada kau bangun tengah malam. Ukurannya di situ aja. Belanja berdosa siang, tengah malam kalau kau bangun baik-baik semalaman guring aja ada kalau bangun apa mun siang bakas maksiat lamunnya siangnya diampuni Tuhan dosa malamnya pasti kita bangun jam 2, 3, 4 kita itu aja ukurannya ya terutama orang di rumah kita kita bini kita bini kita bini itu yang penting dulu mau juga tengah malam bangun beribadat sudah tahu aja mbah bangun, mbah udu. yang sunat udu dua rakaat ya kalau. Hah? Nah, apabila orang mengamalkan yang sunat udu Jibril katujuh tugasnya Jibril membawa ilmu mbahnya sumbah mbahnya bodoh yang sunat udu dua rakaat doanya Allah inni a'udzubika min dzikir dunya wa dzikir yaumil qiyamah 10 kali doa sunat kudu ya Allah ulun lindungi dari sempit di dunia sempit di akhirat 10 kali limbah itu hanya sembahyang taubat dua rakaat tuntung assalamualaikum rabbil firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 limbah itu hanya resumah yang hajat ayatul kursi lawan amanah rasul doanya Alhamdulillah alhamdulillah masih Rasulullah sallallahu ya Allah ya Allah ya hayya qayyum ya rahmul fuqara wa masakin ya hadil mudhillin itu ya farijal ij'alni min awliyail muttaqin itu nah doanya nang tah malam nah supaya sarumahan menjadi orang soleh doakan limbah itu hanyalah sumbah yang witir tiga rakaat tak barangai eh? ya kalah nah limbah itu hanya ya pulang nang baca baca yasin sekali tabarak sekali salatan kamila sebelas hanya berdoa mendoakan nang orang Islam ini nah Islam dan orang Islam doakan. Islam. Jangan kada diperhatikan zaman wahini kita bersungguh-sungguh mendoakan agama Allah dan mendoakan orang yang memegang agama Allah. Islam dan muslimin kita doakan bersungguh-sungguh serempak. Wa ma'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah muliakan Islam dan semua orang Islam. Allahumma alif baina qulubihim ya Allah. satuakan hati-hati orang Islam. Jadi ini nah orang dagang, ini orang alim, nang ini orang pegawai, nang ini polisi, ini tentara, tapi Islam satuakan. Hanya hatinya bersatu, walaupun lain pangkatnya, lain gawinya, lain tugasnya, tapi namun hatinya bersatu. Si sugih lawan si si susah nang susah Islam, nang sugi Islam, satuakan hatinya. Jangan sampai nang susah menyariki nang sugi. Satuakan penting mana ikan penting benar. Dan kalau kita memperhatikan mendoakan Islam dan muslimin, dijamin kita matinya mati husnul khotimah. Tapi kalau kada tapi memperhatikan Islam dan muslimin sudah. Khawatir kalau matinya kafir. Pahamkah? ha? Nah itu. Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minkum. Siapa kada memperhatikan urusan orang Islam, maka dia bukan Islam. Ya kita tak orang pangkat. Nang kita perjuangkan itu Islam. Pangkat itu topeng, nang kita perjuangkan Islamnya. Kalau pangkat itu topeng, nang diperjuangkan kantong, lain urusan. Asal Islam aja ulangnya, nyerang pangkat itu, pastinya memperjuangkan Islam. Walaupun inya itu macam-macam macam-macam macam-macam tadi pangkatnya, tapi namun di hatinya itu memperjuangkan Islam yang ada di hatinya itu. Sama berarti ada. Ini kita nih takutan banget ya. Kalau pinan yang diperjuangkan itu adalah kehormatan diri yang diperjuangkan. Setengah mati supaya unda dihormati orang macam apa? Supaya unda nih anu berpengaruh. Mendak berpengaruh kadang ngali ngalih Banyak-banyak makan guring mengaruham. Nang diperjuangkan tuh pengaruh. Orang yang diperjuangkan itu Islamudini. Nih, yang diperjuangkan. Ayo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kaikam sudah setrok Rasulullah itu nah berjalannya coba sini berdua siapa berdua pas pas sini Waktu sudah Rasulullah setrok kepalanya diikat berang. Sayyidina Ali punya fatwa. Alhamdulillah. Bagi hitam batis. Rasulullah bagi hitam batis. Nah, batisnya. Digandeng lah, sini padal sana. Ya tasidin ma'ajar raja. Naik di atas mimbar, ma'ajar sini. Ayo, ayo, ayo. Jadi kamu pikirkan. Ini seorang alim. Ya kan? Ampih ma'ajar, hokon bagawi di pemerintah. Ditinggalkan murid. Ya Allah. kenapa nang diberak? Misal raja pang. wal islamu dininina wal qur'anu imami macam apa orang Islam nang bujur-bujur bari Tuhan Islam imannya nang cagar kakal dalam surga lepas neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala nah ini cirinya ini cirinya apabila taat kepada Allah itulah tandanya orang yang dibari iman dan Islam nang bakal mengakalkan dalam surga melepaskan neraka. Taat nang penting taat. Ujar Tuhan, Allah, wa ati'ur rasul wa Ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Taat kepada orang yang memegang perkara-perkara kamu. Di dalam kitab karangan arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq, Sajaratul Arsadiyah. Ujar Sidin, menurut ahli tafsir, makna daripada ulil amri minkum adalah ulama jelas jadi bukan umaro, bukan umaro. Kenapa jadi ada khatib di Masjid Martapura memadahkan bahwa ulil amri itu umaro? Kenapa? Mungkin ini ada bisi kitab nang saja berasal dia. Ya kanya ada kitabnya itu kada waninya. Tetap ini memadahkan bahwa ulil amri itu ulang ulama. Sebab mingkumnya itu ada ya kau ulil amri itu aja. Kawa umaro. Ini mingkum ada, ada mingkumnya sambungan menjelma majrurnya. Nah, ngapain kamu? Kita mendengar nang orang bekandar-kandar ini, nang kadang kadang waktunya lagi bekandar bekandar sudah. Jadi apabila ulama tah bapander sahurup, ujar Tuhan wajib nyama taat. Apalagi? Lamun Allah kita melihatlah. Berdapatlah. Lamun Nabi melihatlah. Terdapatlah. Nang cungkung cungkung ulil amri minkum ulama ini cungkung cungkung siang malam kita terdapat. Nang ini nang kita hati Lamun nang baikung ini sudah kada ditaati, apalagi nang kada melihat ikungannya. Jangan ada demo lagi di Kalimantan Selatan, Presiden. Turut teh, juaannya sudah. Mun ada ambil tanah orang, berjanji nak bayari, bayari. Mun ada duitnya, mun ada seadanya dulu. Gawi ya, karena eh. siap laksanakan eh. nana. Kayak orang nang abri juga tak ya kalau ujar komandannya anu siap laksanakan itu ngarannya proslen proslen kalau ngarannya nangankan, anu langsung menggawi ta apa apa Hah? ya disiplin linnya barangkali disiplin rentan haram jualan duit jangan diranakakan nya kada kau baranak ampihan tuntong mukos kada boleh jualan suap kapal kada boleh ampihan sudah eh. siap laksanakan ini kada keras sebenarnya itu jar macam apa supaya silin kita seret ke penjara am pikiran Antara inya nang ampun dunia anak membuat tulang ke penjara enak aja apa inya Tuhan mun Tuhan kekuasaannya kan lawan iradatnya tambus lawan manusia makhluk iradatnya kada membari bekas percuma aja wani banar nang ulil amri minkum ulama ini kan apa jadi wani ulama tuh kitab-kitab sidin ada aja sudah ulama ya Allah kitab sidin itu ada belajar sama aja ulama tuh unda utaknya jadi unda Quran memaham sorong hadis memaham sorong Hai, inggan mana janggut lawan Usama bin Laden aja kalah Uma acan harumnya eh. ini acan lah ada namun badan bah titik yo nyaman juga pang di rumah sambil menonton TV sambil mirip acan nyaman juga pang Han jadi taat kepada Allah ini pertama taatnya jangan syirik jali dan kofi. dua nang wajib digawi nang haram ditinggalkan dulu itu dulu Syirik jangan ada nang dua macam cuk jalilan ko nang wajib digawe haram tinggalkan itu itugin dulu ini macam apa nang haram macam ada tahu nang wajib pada tahu babinian tuh ada tahu di kewajiban lawan laki di mana darinya nak taat babinian kada tahu hukumnya wajib taat non laki di mana anak taat kada tahu si laki pulang bisi kewajiban lawan bini tapi kada tahu di mana laksanakan iya nang kada bajawab tanggung anda bisi bini dilajari kada diongkosi nang halal kada mongkosi juga bangun bini tapi nang haram dilajarilah bini jangan melajari bini jangan sorong yang kalau sembahyang juga maka maka sorong nang wajib melajari bini Kenapa jadi orang yang menajarinya? Menbabinian kan nyaman mana hidup. Yo, makan minum pakai laki nang mau usahakan. Jalan ya segala macam laki nang memadahkan. Jalan ya laki nang kayak ini bau nangka ini mandi nangka ini beristinja nangka ini uduk, nangka ini sembahyang nangka ini membaca Quran laki nang mendua nyaman banget jadi bini-bini nyaman nyaman tuh pak harayan laki-laki mendidik lawan bininya tasawufnya fikihnya tauhidnya mencariakan nang halal pulang besan bini barat lelaki ini maksud kita jangan nang nang tahu babi ini aja atas kata bertanggung jawab si bininya ini pulang taat tahun laki menurut saja nyamannya sudah ongkos dicariakan nang halal ya mengaji sudah dibacakan kitabnya nyamannya taat teh sakurang-kurang taat itu kada melawan lamun ratu itu aja ya udah kada melawan, kada melawan. atau lamun hendak jelas kurang lah kada memusangakan lamun laki apabila laki tadi pusangakan dan bini itu ngarannya nange eh, wani lawan nang laki maka hukumnya nusuz apabila nusuz lepas napakah dahir dan batin maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf yakni akil balik bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam. Nah itu. Jadi apabila sudah tahu Islam lawan iman nikmat yang besar cagar membawa ke dalam surga lepas neraka dan cagar kawa bataat kepada Allah. Jalannya kada lain daripada menuntut akan ilmunya. Ilmu Islam tadi dituntut Islam itu agama. Agama itu paraturan. Jelas saudara? Ya? Islam itu agama. Agama itu paraturan. Paraturan Islam ini di dalam Quran, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid min haraj." Kada ada mas sekali peraturan Islam ini barat. Kada ada. Semua peraturan Islam itu enteng kada ada baratnya lamun orang madahkan beh barat bener aja nah itu nafsunya bener aja lamun dasar akal haro nyaman bener Islam aja nyaman ini nah duduk nah nonton ilmu nonton ilmu duduk ya kamu lihat pahalanya atau lagi ya Rasulullah aja umpat duduk di majelis ilmu. ngapa lagi? mun sampat sidin umpat godok di majelis ilmu sadang menata. Daripada hebatnya majelis ilmu ta. Sebagaimana tersebut di bawah ini demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya. Jadi menuntut iman dan Islam itu sebagai tanda syukur kepada Allah atas Islam dan iman. Dengan adanya menuntut ilmu itu, kawama amalakan. Artinya peraturan-peraturan iman kada. Lawan peraturan Islam karena sudah tahu lalu inya menjalani peraturan tadi. Iman maatur supaya kita ridho Iman ma'atur supaya kita sobat. Iman ma'atur supaya kita syukur. Mintola. Nah aturan iman ini dipakai. Misalnya nang kalau macam rindu, sabar, syukur. Islam ma'atur pulang sembahyang misalnya. Bezakat. Taat lawan ibu bapak. Taat lawan laki. Mau urusi bini. Minta Contohnya aja Kemudian mengamalkan akan ilmu iman dan Islam itu terhenti makbulnya dengan pengetahuan. Artinya apabila orang itu kada ilmu walaupun pas mengamalkan iman Islam tapi kada ilmu kada diterima Tuhan jua amalan. Misalnya adalah untung-untungan aja jasa sembahyang asar. Kada tahu persis masuk ke waktunya belum dah. Untung-untungan. Sekalinya tuntung sembahyang. Dasar waktu asar sang sampai juga salah asar tadi. Nah kada sebab inya kada bail mu. kalau bahari aku tak ketujuh memandang yang belolocuan tak banyak ganal pakakas kawin ya kok padahal belum alim lagi limbahnya bisi modal berdagang ya kok padahal belum lagi alim macam apa orang nang bisi modal langsung berdagang ilmunya kadada banyak pahandak tahu nang ini nang halal ini nang haram di pak? Mau kadada ilmunya semuanya itu dagangannya kada diterima Allah Ta'ala haram berarti Sebab dasarnya modal ada badagang tanpa ilmu. Demikian juga ganal pakakas ada bisi jujuran kawin ilmu kadada ada tak urus bini bini kada tak urus tauhid kada dilajari fikih tasawuf kada belajari si bini kada sangkannya seorang ini itu kan disuruh memasak bener aja lawan cus kada Samba ada babi nian nyoba mintu jual mahnya laki-laki baik berupa sugih pulang nah jadi eh mulu ulo. padahal yang sugih ini yang baik berupa ini ada tahu di alit bungkuk di mana malah jari sorong sugih bener aja tapi bongol sorong sudah bungul tapi hulu tambuk-tambuknya di mapa memilih nang sugih lawan baik rupa tapi nang bungul bertambah tambuk kade nang dicari itu alim wali sugih pulang tampan pulang tahu ketampan Hah? ujarnya orang Jawa tuh kanteng nah kanteng ganteng juga berarti. Ganteng jarna ya, ya salah pulang. Salah pulang. Ganteng. Kok ganteng sekali ya ya. Kok lembut sekali lunak sekali ya. Ayek kira galak. Itaunya lunak ya. ujar dalam kitab Sayyidatul Asabiyah sebelum hamba meneruskan riwayat tentang Maulana Syekh Muhammad Arsyad dan anak dan cucunya istrinya dan raja-raja Banjar maka terlebih dahulu saya mengharapkan kepada juriat Maulana semuanya dan yang lain-lainnya agar supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama karena Sepanjang pendapat hamba tidak ada pangkat, derajat dan kedudukan yang lebih tinggi selain daripada kedudukan ulama sesudah kedudukan nabi. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad, ulama. Nang lain dari ulama orang suge, orang banyak bisi bini, anak, orang sehat, kasinggaringan, orang banyak bisi tanah, orang banyak bisi kabur macam Itu kalau ada pangkatnya dikit-dikit kan ada pangkat. Nambah pangkat ini Allah, Rasulullah, ulama. Nang lainnya banyak kerataan. Habisnya. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman wa muta'alliman. Dunia itu semuanya lawan isinya dikutuk oleh Allah Ta'ala kecuali dua orang nang sekolah agama dan guru agama. Dua itu aja nang kadang-kadang kutuk. Nang lainnya karena teror berarti. Tapacul kuping lon Nah, yuk milih kemana? Sabungul-bungul kita lah Contoh sebutin aja nah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Ujar guruku, kalau orang sebungul bungul yang membaca Quran, tapi hendak menghafal dua tahun Allah yang menghafalkan 30 juz dua tahun dianggap Tuhan di utaknya apa Asal hakun aja menghafal dua tahun. Kada lebih dari dua tahun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu laha hafizun dalilnya. Kalau dasar pengoler juga nang jadi nang tukul malaku tukul Kali ingat lagi wairi turjaunnya jangan menghafal Quran membuka aja ada nang sebulan kata buka-buka Quran sabulan <laughs> kata buka Quran Allah Akbar lamun Quran di rumah sakit lah datang ambil koran ini ada kopi, cot, ada nasi kuning, tap makan, buka pulang orang nenek. Wah, ini Megawati anak bukurukan orang. Sini pulang Amjahas bertahan. Sini pulang Akbar Tanjung rapat. Di sini pulang macam-macam, macam-macam. Koran